Kita sekarang berada di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah Yusrin Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah ta'ala Kita masih berada di dalam bab Fadli Qiyamil Lain Keutamaan sholat malam Sebagaimana bab ini sudah kita masuki beberapa ayat yang ada sudah dijelaskan bagaimana adanya qiyamul lain jadi istilah qiyamul lain bangun di waktu malam artinya sholat di waktu malam terutama setelah tidur lebih utama bahkan lebih afdal karena sholat malam sesudah tidur itu termasuk tahajud. Maka sebagaimana yang sudah sering saya sampaikan, at-tahajjudu huwa at-tanafulu ba'da naumi lailan. Tahajud itu salat sunnah setelah tidur di waktu malam. Nah, jadi kalau orang akan mengejar pahala yang besar, keutamaan yang tinggi, dalam melakukan salat malam tidur saja dulu. Jadi kalau sudah tidur nanti bangun entah jam satu kah, entah jam 2 atau jam tiga atau jam empat. Nah, setelah tidur malam lalu bangun salat itu termasuk tahajud. Jadi sudah dia mulai dan langsung menjadi tahajud. Kalau salat sebelum tidur atau tanpa tidur malam tidak masuk tahajud. Walaupun qiyamul lain tapi bukan tahajud. Mengapa? karena tadi saya terangkan at-tahajjudu huwa at-tanafulu lailan ba'da naumi. jadi tanah tanaful menjalankan sholat sunnah sesudah tidur malam. Jadi ba'da naumi. Jadi kalau qabla naumi bukan tahajud. Ayat-ayat yang menjelaskan hal itu sudah pernah diterangkan. Sekarang kita lanjutkan beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana <clears throat> Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salati ba'dal maktubati salatul lail." Seutama-utama salat sesudah salat wajib ialah salat malam. Jadi afdhalus salati seutama-utama salat ba'dal maktubati sesudah salat wajib salatul lain ialah salat malam memang kalau salat itu wajib wah ini sudah keutamanya lebih daripada yang lain karena wajib nah, salat wajib hanya lima waktu termasuk bagi kita orang-orang laki adalah sholat Jum'ah sudah. Selain salat wajib, <clears throat> ada salat-salat sunnah. Afdalnya salat-salat sunnah itu adalah salat malam. Jadi salat malam, walaupun umpama orang menjalankan hanya satu rakaat witir cukup mendapatkan pahala qiyamul lain. Apalagi kalau dapat lebih banyak daripada satu rakaat, entah tiga rakaat, entah lima rakaat, entah 7 rakaat, 9 rakaat, paling banyak kalau witir 11 rakaat. Sebelumnya witir, kalau dia ada kesempatan, ya sholat apa saja, dua rakaat, dua rakaat dan sebagainya dan sebagainya. Setidak-tidaknya jangan meninggalkan tiga rakaat witir. jadi setiap malam supaya ada ketetapan ibadat yang mulai setidak-tidaknya tiga rokaat witir nah, niatnya witir dilakukan pada waktu malam termasuk yang mulai dan dilakukan sesudah tidur malam menjadi tahat tahajud ya witir ya qiyamul mulai ya tahat tahajud jadi satu nah, berapa pahalanya maka dulu sudah saya terangkan kalau orang itu dinas jaga kampung malam ada bagian sore ada bagian malam pilih saja bagian malam Kenapa kok pilih bagian malam? Karena dia tidur dulu. Ya, jam 9 iya, iya. tidur, 9, 10, 11, 12. Ya, anggap 12 bangun atau jam 1 gilir gilir waktu malam. Nah, sudah bangun kesempatan gunakan sholat. tahajud dulu. <clears throat> Habis sholat tahajud jaga. Atau setiap wudhu dulu nanti sholat di gerdu atau di mana boleh di posnya. Nah, jadi kesempatan dapat digunakan. Ya sudah dinas jaga malam, kesempatan dia gunakan untuk tahat tahajud. Ini baik. Jadi afdhalus salah ba'dal maktubati salatul lail. Wa qala alaihi salam alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Hendaknya kamu menepati dan menetapi serta selalu menjalankan sholat malam. Kenapa? Karena sholat malam itu dakbus salihin, adat istiadat dan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Jadi pun itu adalah kebiasaan atau adat. Jadi sholat, sholat malam itu menjadi kebiasaan atau adat istiadat orang-orang soleh sebelum kamu. Jadi orang-orang dahulu zaman nabi-nabi dan rasul yang terdahulu pun mereka memperhatikan adanya sholat malam. Nah, maka Nabi menjelaskan bahwa sholat malam itu pun menjadi kebiasaan orang-orang sebelum kamu, artinya sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Jelasnya umat-umat zaman Nabi-Nabi yang terdahulu. Lalu wa qurbatun lakum Salat malam ya qurbah Kurba itu amal ibadat, amal taat untuk mendekat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal kurba artinya amal taqarrub, amal untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang semua amal perbuatan baik demi keriduan Allah Subhanahu wa taala itu dinamakan kurba atau taqarrub. Wa makfaratun lisiat dan sholat malam itu menutup kesalahan. Artinya melebur dosa. Makfarah. menutup atau menghapus dosa. Memang amal-amal soleh ini adalah melebur dosa. tapi dosa-dosa yang terlebur <clears throat> langsung dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar harus melalui tobat sebagaimana yang sudah diterangkan. Nah, jadi kalau ada penjelasan hadis-hadis bahwa amal perbuatan ini, perbuatan itu melebur dosa dosa-dosa apa itu? Kecil. Asa apa? Kalau dosa besar harus melalui tobat. Karena diperkuat oleh hal yang lain majtuni batil kabair selaginya ditinggalkan dosa dosa besar. Nah, termasuk salatul lain ini makfaratun lisayat melebur atau menghapus kesalahan-kesalahan alias dosa-dosa. Waman hatun anil isim orang kalau ahli sholat malam ahli tahajud malam perbuatannya itu akan membina diri orang itu sendiri hingga menjadi sabab-musabab dan kekuatan mencegah orang itu dari perbuatan-perbuatan dosa jadi manhatun lil ismi pencegah pencegah dosa keutamaan adanya sholat lain wa matradatun lidda'i anil jasad dan mengusir penyakit dari jasad. Nah, jadi amal-amal ibadah dalam agama Islam bukan hanya masalah pahala, bukan hanya ganjaran, bukan hanya kebaikan di akhirat, di dunia pun ada hikmahnya, ada khasiatnya, ada rahasianya, ada manfaat dan kegunaannya. Apa? Salat malam ini termasuk untuk menolak orang dari banyak penyakit. Ini matrajatun lidda jadi mengusir penyakit jadi menyebabkan sehat afiat nah, memang orang yang ahli ibadat betul yang sungguh-sungguh kesehatannya terjaga asal betul-betul kan mengikuti cara, cara syariat wa qala alaihissalam ayyuhan nas <clears throat> Nabi memberikan tahu pada orang-orang kesemuanya orang-orang Islam laki-laki dan perempuan afsyus salam sebar luaskan salam wa at'imut ta'am dan beri makan makanan wasilul arham dan sambunglah sanak famili wasallu bil lail wan nasu niyam dan salatah kamu di waktu malam sedang orang tidur tadkhulul jannata salam, sungguh kamu surga dengan selamat di dalam satu hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengandung beberapa masalah mengandung beberapa ilmu memang <clears throat> Nabi Muhammad SAW diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jawami al-kalim jawami al-kalim artinya kalimat-kalimat jamiah ucapannya sedikit tapi isinya penuh isinya banyak jadi kata-kata kolektif jadi kata-kata jamiah Nabi oleh Allah diberi demikian. Omongannya sedikit, kalimat sedikit, tapi isinya banyak sekali. Nah, semacam ini hadis. Nabi satu sabda. Dia sabdakan. Tapi dalamnya ada beberapa fasal, ada beberapa masalah. Pertama, ayuhan nas, wahai orang-orang semua, wahai semua manusia, orang-orang yang beragama Islam, afsus salam, nah, sebarluaskan salam jadi kita diperintahkan untuk menyebar luaskan salam. Memang kalau salam ini tersebar luas dan di mana-mana diucapkan sudah menandakan syiar agama Islam. Mau tidak mau. Seorang ketemu di embong di mana dengan suaranya assalamualaikum dijawab waalaikumsalam. Kalau orang mengucap assalamualaikum dijawab waalaikumsalam ini sudah simbol sudah syiar agama Islam. Apalagi di dalamnya itu mengandung doa. Kalau orang mengatakan Assalamualaikum, ini berarti mendoakan semoga keselamatan bagi sampean. Ini jawab, juga. Jadi di dalam kalimat Assalamualaikum itu mendoakan orang supaya selamat. Apalagi kalau diteruskan warahmatullahi wabarakatuh. Ini tiga. Semoga sampai mendapat keselamatan, mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan beberapa barokah. Karena barokahnya kalimat jamak ini. Wabarakatuh. barakatuh. memang dalam agama Islam ini banyak hal yang kalau kita ucapkan itu mengandung doa. Anggap seorang muslim bertemu dengan orang Islam. Kalau dia mengatakan hanya selamat pagi, pagi-pagi, tidak ada artinya. Bagaimana? Dia hanya mengatakan selamat pagi. Tapi kalau dia katakan Assalamualaikum, ini langsung mendoa pada Allah SWT semoga keselamatan bagi sampean. Apalagi diteruskan lagi bagaimana saya katakan. Lalu pahalanya dan syiar agama Islam. Nah, maka setiap muslim bertemu dengan sesama Islam di mana saja jangan sampai mengalahkan ucapan salam dengan ucapan yang lain. Nah, jadi harus diutamakan salam dulu. Begitu juga orang yang berpidato dan khutbah dan sebagainya harus mendahulukan salam sebelum berbicara. Karena assalam salam qoblal kalam, as-salam qoblal kalam, salam itu sebelum omongan. Jadi kalau pidato dan sebagainya baru assalamualaikum baru bicara. Bukan bicara dulu baru assalamualaikum. Bapak-bapak, saudara-saudara, anu anu anu anu assalamualaikum. Itu nggak usah jawab. Ya tidak usah jawab. Tidak sunnah jawab. Karena ada hadis man badakum bisalam fala tujibu eh bil kalam fala tujibu. Jadi kalau orang omong dulu sebelum salam sudah tidak usah jawab. <coughs> Karena melanggar sun, sunnah, melanggar sunnah. Jadi sunnahnya salam dulu. Baru nggak apa-apa berbiar macam-macam alhamdulillah dan sebagainya itu kalau khutbah sama dengan khutbah cuma saja. Nah, jadi sebar luaskanlah salam. <coughs> Afsus salam. Wa at'amu ta'am. Dan sekalah memberikan makan pada orang fakir, miskin, dan sebagainya. Nah, jadi kita yang diperintahkan untuk berbuat sosial dalam memberikan makan minum pada orang. Apalagi fakir, miskin, dan sebagainya, termasuk hewan. Apalagi kalau haknya atau pemeliharaannya itu malah menjadi wajib anggap orang mempunyai hewan berkucing, ayam dan sebagainya banyak siapa? hanya dia, miliknya siapa? Miliknya orang itu. Orang itu wajib memberi makan dan minum. Kalau tidak sampai mati umpamanya dia berdosa. Atau lepaskan saja. Ini harus lepaskan. Ya, miliknya siapa? Miliknya orang itu. Orang itu wajib memberi makan dan minum. Kalau tidak sampai mati umpamanya dia berdosa. Atau lepaskan saja. Ini harus lepaskan ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis sahih dakhalatim ra'atunin nara fi hirratin habasatha la hiya at'amatha wala saqatha wala khallatha ta'kulu min khashashil ardi ada orang perempuan masuk neraka sebab kucing ditahan ketika tidak diberi makan, tidak diberi minum, dan tidak dibebaskan mencari makan sendiri. Saya mati. Sebab itu dia masuk neraka. Nah, jadi ada seorang perempuan masuk neraka sebabnya kucing. Karena dia menahan kucing, tidak memberi makan, minum sampai kucingnya mati. Malah hadis ini diperkuat juga oleh hadis yang lain. Waktu Nabi melakukan sholat gerhana matahari. Nabi waktu sholat gerhana ditunjukkan oleh Rasulullah. Terus tunjukkan neraka. Waktu tunjukkan neraka Nabi agak mundur. Setelah sholat tanya sahabat, kenapa tadi? Demikian saya nampak surga. Kedua nampak neraka. Dalam saya nampak neraka itu nampak seorang perempuan dicakari kucing dalam neraka. Nah, jadi kalau orang punya hewan, mempunyai binatang, mempunyai uh, pemeliharaan hewan harus memberi makan itu kewajibannya. Kalau tidak lepaskan biar cari makan sendiri. Selain daripada yang wajib, sukalah memberi makan orang jadi tetangganya atau siapa fakir miskin dan sebagainya. Nah, ini wa'atimu ta'am, pahalanya besar sekali. Termasuk menghormat tamu dan sebagainya. Wa'atimu ta'am. <clears throat> Wasilul arham dan sambunglah sanak famili. Jadi setiap muslim harus menyambung sanak famili. Jangan sampai antara famili dan famili ini ada putus. Jadi jangan harus selalu menyambung sanak familinya. Dengan saudaranya, dengan sepupunya, dengan ya pokok familinya, kerabatnya. Malah ada hadis Nabi Muhammad saw alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yunsa'alahu fi umri, fi afari, wa yusatalahu fi rizqih, falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin diberkahi umurnya, dipanjangkan umurnya, dan diluaskan rezekinya maka hendaklah menyambung sanat family falyazil rahimah. Nah, menyambung secara family ini suatu kewajiban. Walaupun nanti ada batas-batas hukum. Ada batas hukum yang menjadi maharim, boleh bergaul bebas antara laki perempuan, ada yang tidak boleh, walaupun family. Kalau masih saudara, kan biasa dong. Orang yang saudaranya, nah, biasa. Ya tidak batal wudhu, ya boleh bergaul bebas, ya biasa. Dan tidak boleh ada yang perkawinan, maka dinamakan maharim. Kalau salah sepupu, nah, ini mulai sepupu ini, pisah sudah maka dikatakan misanan ini sudah pisah ping pisah sudah sembuh ini sudah menjadi ajanib bukan mahal walaupun family karena apa sudah boleh apa kawin dan batal wudhu tidak boleh bergaul bebas laki perempuan tambah orangnya dan sebagainya walaupun family satu rahim satu rahim tapi batas hukum saya harus di, dijaga nah, maka kadang-kadang orang mengumpulkan keluarga besar Pak Anu ya ini baik sekali cara-cara ini baik untuk mendekatkan salah famili tapi harus mengetahui batas-batas hukum syariat jangan nanti ingin bila silaturahim tapi melanggar hukum syariat melanggar dosa nah, jadi menjalankan perbuatan baik ada dosa ini akhirnya nol nanti jadi tidak jadi apalagi kadang-kadang dosa lebih besar lagi dari banyak ini ini berbahaya. Jadi harus kembali kepada hukum syariat. Jadi silaturahim harus dan wajib. Nah, tetapi harus mengikuti batas-batas syariat. yang halal ya halal, yang haram ya haram. Apa apa apa, apa mestinya. Karena setiap muslim, laki-laki dan perempuan harus selalu mengikuti hukum-hukum syariat. Jangan hukum syariat dikalahkan dengan hukum adat. Wah, ini berat. Kalau orang itu masih berpegang dengan hukum adatnya, sedang syariat datang tidak cocok dengan adat ini, dengan syariat. Kalau orang tidak mau hukum syariatnya, pegang adat berarti masih dia pegang jahiliyahnya. Otomatis. Sebab orang yang belum Islam, ini punya adat, oblat Islam. Islam datang. Kemungkinan ada adat-adat ini dilarang oleh es Islam dan Islam. Lalu dia mau terima Islam, berarti bersih dari alam jahiliyah. Alam qoblal Islam semua kau itu itu dalam keadaan jahiliyah. Nah, tapi kadang-kadang mempunyai adat sebelum Islam, qabla Islam. Setelah datang Islam, syariatnya menjelaskan dan sebagainya. Wah, ini pelanggar haram, tidak boleh sebagainya. Lalu dia bagaimana? <clears throat> Nah, sudah, kita harus ini. Karena sudah biasa, sudah demikian dahulu, turun-temurun, nenek moyang kita dulu, kita berpegangan ini. Tidak mau syariat. Berarti tidak masih berpegangan apa? Jahiliyah. Sebagaimana zaman Nabi memberantas zaman itu, anda sebagian orang-orang tidak mau. Dia mengatakan, "Kadzalika wajadna 'ali aba'ana yang qabl." Wah, begitu kita mendapatkan nenek moyang dahulu begitu, dia tidak mau meninggalkan. Berarti masih berpegangan dengan jahiliannya. Nah, jadi kita harus tahu <clears throat> cara Islam dan cara ada Kalau umpama tidak bertentangan, lalu kita jalankan karena Islamnya supaya kita masuk ibadah. ibadah masuk taat, bertakarub pada Allah. Tapi kalau kontras, nah ini harus kita tinggalkan yang kobral Islam, yang baik Islam, kita kembali kepada adat Islam. Harus begitu. Nah, dalam hal ini harus ada pengertian segala golongan, segala bangsa, dan zaman apapun saja ada ada adat, ada Islam. Kalau kita lihat Al-Quran, waktu turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis kafa Hai orang-orang yang sudah beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam keseluruhan. Karena ada seorang ulama Yahudi. Habrun bin Ahbal Yahud. Namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam masuk agama Islam. Tulus ikhlas murni betul-betul 100% dia masuk agama Islam, bersih. Tapi sayangnya waktu itu dia masih berpegangan teguh dengan dua adat Bani Israel. Masih berpegangan dengan dua adat Bani Israel. Mengharamkan daging unta dan memuliakan hari Sabtu. Dua-dua ini tidak ada dalam agama Islam. Dalam agama Islam daging unta halal, Sabtu hari biasa. Bukan hari mulia. Hari mulia itu hari Jumat. Sayyidul Ayyam, Afdul Ayyam, Khairul Ayyam, kata Nabi. Wah ini si Abdullah bin Salam sudah masuk Islam betul-betul. Tapi gantilah dua ini. Adat kunonya ini. Jadi adat lama, adat qabla iya, Islam, adat adat Bani Israel mengharamkan daging unta dan memuliakan hari Sabtu. Turun ayat. Ya Amanut amanu khulu kafan. Wahai orang-orang yang sudah beriman, masuklah kamu dalam agama Islam ke seluruh kafah keseluruhan wala tattabi'u khutwat syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. inna lakum adu mubin. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagi Nah, kalau dua saja sudah turun ayat, bagaimana kira-kira seribu satu Atau bah, sebanyak-banyaknya ada. Nah, ini kita tahu. Dalam kebiasaan harian, rumah tangga, upacara perkawinan, upacara kematian, upacara pergaulan dan segala macam ya itu harus kita lihat jangan sampai ada hal-hal yang bertentangan atau kontras dengan syariat agama Islam. Nah ini dan udhulu fislimi kafah maksud Islam keseluruhannya segala sesuatunya. Kebetulan kita sekarang ketemu Anda bagaimana? Kita lihat ini cocok apa Anda? Ada persamaan. Oh iya cocok apa-apa. Ya apa-apa ya sudah jangan. Niatnya lil Islam supaya masuk ganjaran nilai taala. Tapi kalau bertentangan, wah ini tinggalkan. Harus kita kembali kepada Islam. Nah, di sini maka setiap muslim dan muslimah harus betul-betul dapat mengetahui cara-cara Islam. Nah, otomatis kalau kita ini menjalankan cara-cara Islam, di sana kita termasuk orang-orang yang alim, syairallah. Nah, masuk Orang yang yu'azim syairullah mengagungkan syiar-syiar tanda-tanda agama Islam itu tandanya takwal qulub, tandanya takwa hatinya. Wa man yu'azim syairullah fa innaha min takwal qulub. Nah, di situlah masalahnya. Nah, jadi jelas ternyata silatul arham menyambung sanak famili ini wajib perintah syariat dan harus sampai sirahimil itu berdiri tegak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun masalah atau persoalan yang, yang abstrak, ya itu tapi indah Allah akan diwujudkan. Allah Maha Kuasa. Jadi si rahim ini, rahim itu ke apa, hubungan sanak fa milik rahiman ya. Ini kan tidak ada rupanya, abstrak. Ada namanya, tidak ada tampaknya, ada rupanya. Tapi indah Allah diwujudkan. Ini berdiri di hadapan Allah. Lalu minta lindungan pada Allah daripada putus. Jadi jangan saya putus. Lalu kata Allah, Man wasolaki wasolallah wa man qata'aki qata'ahu. Jadi siapa yang memutus kamu, eh, siapa yang menyambung kamu nanti Allah akan menyambung. Tapi siapa yang memutus kamu nanti akan diputus oleh Allah. Jadi orang yang suka menyambung family disambung oleh Allah rahmatnya, barokahnya, fadilahnya, keutamaannya, pemberiannya. Tapi orang yang memutus family diputus oleh Allah dari rahmatnya, dari barokahnya, dari pemberiannya, dan nikmatnya kadang-kadang ada rumah tangga ya soal ibadah yang berzikirnya yang ngajinya tapi penghidupannya masih begitulah keadaan kenapa ada saudara dengan saudara tidak akor apa tidak uh, nah, satron istilahnya satru satron jadi tidak apa tidak akor nah ini ini sebabnya ada ini menyebabkan tidak ada barokah nah, jadi supaya betul-betul mengapa si wasilul arhamah menyambung salafam ini. Tapi saya ulangi lagi, batasnya harus mengikuti batas-batas syariat. Mana maharim, mana ajanim. Jangan dianggap sudah pokok famili. Tidak tahu hukum syariat, akhirnya berdosa. Wasilul arham, wasallu bil lail, wan nasu niyam. Dan salatlah kamu di waktu malam sedang orang tidur. Nah, ini jadi sedang orang tidur, anggap jam 2, jam 3, setidaknya jam 4. Bangun, orang sedang tidur, wah dia bangun. Tahajud, sholat, ibadat, minta-minta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Malah setiap malam, pada akhirnya, akhir malam, itu ada pengumuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saben malam. Allah membukakan pintu istijabah. Allah mengumumkan ala min mustarziqin fa'arzuqalah ala min mubtalan fa'afiyah ala kaza ala kaza sampai baca fajar hatta ilal fajar wa dzalika kullu lailatin katana kalau sudah malam itu ada hubungan siapa minta rezeki saya beri siapa minta afiat siapa minta indah sebagainya sampai fajar kata Nabi begitu itu setiap malam jadi sampai malam ada saatul mustajab, baik maka dulu sudah saya pernah saya ceritakan ada seorang ulama dan tingkat aulia kalau dia bangun malam sesolat apa sudah dia duduk tidak mendoa cuma mengatakan saya saya saya anak, anak, ana tidak mendoa dia hanya mengatakan anak, anak. Loh, ini bagaimana ini orang membayangkan atau memasangkan akal fikirannya dan perasaannya kepada pengumuman Allah Subhanahu wa taala. Berdasar hadis, kan malam ada pengumuman. Ini dari makrifatnya. Eh kemudian Allah, siapa minta rezeki, sungguh saya beri. yang jawab, anak. Siapa minta afiat, saya beri. Anak. Siapa minta ini, ah, saya beri. Anak. Jadi ini langsung menjawabi seruan. Apa dia dengar? Telinga hatinya dengar. Dia telinga, <laughs> telinga hatinya dengar, bukan telinga, telinga kepalanya, tapi telinga hati. Dengan apa? Dengan makrifat. Jadi makrifatnya hati ini ya wah ini basira namanya. Basira itu tahu sekarang. Tapi kalau sudah makrifat dengan iman. Nah kita kalau sudah dengar hadis kan tahu sudah. Dengar hadis saja. Wah tiap malam ada ini kita bangun malam jam 3, jam 4 atau jam 2, 3, 4 umpama. Kita sudah bangun karena sudah baca hadis tahu nggak ada pengumuman? Tahu tuh. Nah kalau tahu pengumuman imannya kuat pada Allah SWT jawab saya ya Allah jadi kita bayangkan ada pengumuman, kita sawah, saya, saya, ayo. Atau kalau orang mendoa, itu sudah biasa. Nah, jadi sampai ada orang yang demikian. Memang setiap malam ada Nah, Dan umumnya orang jadi baik, apa jadi ulama, jadi aulia dan sebagainya, hasil segala maksud yang baik itu kebanyakan atau umumnya mungkin 99% dari hasil qiyamul lain, hasil garapan malam itu ini masuk harapan malam jadi dia mulai jangan ya bangun malam <laughs> ya ada yang bangun <laughs> ya bangun tapi bangun seperti lawan <laughs> ya, itu kalau ngelawan iya apa ah, gimana ya bangun malam eh guru ya ini wah bagaimana tidak ya begitu ini kiamul kiamul lain ini maka kalau orang bisa dia bangunnya lagi esin eh, bangunin tahajud kalau yang perempuan bangun yang apa, eh, suaminya dibangunin tahajud wah itulah umpama tidak dapat setiap malam nah, sudah dalam seminggu jangan kosong nah, menganggap orang waduh sudah berat saya bagaimana ini sudah dalam seminggu jangan kosong entah berapa hari pokok jangan kosong kalau tidak dapat setiap malam nah, setiap malam setiap malam Kemudian umpama bangun malam sudah terbangun lalu tidur terbangun lalu tidak bisa bangun untuk sholat dan sebagainya bagaimana lihat jam jam tiga padanya sudah mau bangun ya berat dan sebagainya jangan meninggalkan doa karena ini satu mus tajam iya. walaupun dengan berbaring sendirian tidak minta ya Allah berilah maafilah saya Allah maafili kan sendiri tidaknya tuh ya Allah berilah maafilah saya sudah jadi dan, dan bayangkan bahwa malam itu ada pengumuman umpama tidak dapat bangun untuk melakukan sholat nah, apalagi kalau orang mempunyai hajat sesuatu yang dia harus kejar harus dia capek bagaimana bangunlah malam sholat hajat minta pada Allah pada waktu mustajab tadi penting sekali nah, sudah kalau kita jalankan semua tadi, termasuk afsus salam, termasuk at'imut ta'am, termasuk silul arham, termasuk salu bil wanasuniyah, pasti nanti apa? Tadhulul jannata bisalam. Sungguh kamu akan masuk surga dengan selamat. <coughs> Jadi masuk surga dengan selamat. Dan bukan masuk sendiri, dimasukkan, disilahkan oleh Allah masuk. Nah, orang kalau masuk sendiri sama dimasukkan lebih mulia mana? <laughs> dimasukkan kalau masuk sini kan berobot <laughs> ya eh, ya, ya, ya. <laughs> Eh, dimasukkan nah Allah sudah berfirman utkhuluha bisalamin aminin ain ah, utkhuluha silahkan masuk wah disilahkan Allah silahkan masuk dengan selamat wah bagaimana litaskhul jannah bisalam karena disilahkan oleh Allah udkhuluha bisalamin aminin. Selamat dari segala sesuatu, aman, tentram masuk. Nah itulah. Jadi jelas tadkhulul jannata bisalam. Wa qala alaihi salam salli minal lain walau kahal bisyatin. Jadi salatlah kamu di waktu malam meskipun selama perahan kambing selama orang memerah atau ngepu meras kambing berapa lamanya orang apa memeras kambing ini ya, berapa lama sholat malam walaupun sebentar jadi maknanya sholat tahajud malam walaupun sebentar tadi saya katakan walaupun hanya satu rakaat masuk witir wa qala alaihi salam syaraful mu'min qiyamul lail izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Nabi bersabda ini hadis. Kehormatan orang mukmin adalah salatnya di waktu malam. Jadi kalau orang mukmin melakukan salat di waktu malam, syaraful mukmin qiyamul lain. Dia menunjukkan syaraf, menunjukkan kehormatan. Mempunyai mendapat kedudukan tinggi Nah, jadi iya. seorang mukmin ini harus membiasakan diri suatu lain. Maka saya katakan tadi, umpama tidak dapat setiap malam dalam seminggu jangan kosong. kadang orang jawab, nah, itu sudah begitu harapannya orang tua. Iya. Nah, yang muda bagaimana? Nah, orang ibadat harus dari muda, bukan dari tua. Kalau tua itu kan sudah penghabisan ya sudah akhir jadi orang ibadah itu mesti dari muda sejak balik baru di sini garapan kenapa sejak balik itu dia dicatat oleh Allah mulai malaikat rokib dan atid bekerja kapan sejak balik kalau sudah anak itu balik laki perempuan sudah malaikat kerja kalau dia amal soleh ya dicatat wajib ya wajib sunnah ya sunnah berbuat dosa ya dicatat dosa jadi mulai garap sudah mulai balik nah, sunnah jadi mulai balik ini dia kerja ini mau ibadah. Jangan, wah ini garwan tua, nanti saya kalau tua. Iya kalau dapat umur tua. Kalau setengah tua. Bagaimana kira-kira? Anggap dia bayangkan umur 100. Sudah. Akhirnya diberi cuma 50. Baliknya 15. Sama 30 tahun, dia bayangkan sudah sekian. Akhirnya senonoh, sudah nanti 60 baru yang garam. 50 berangkat. Bagaimana? atau ah, kadang-kadang <coughs> sampai umur tua tapi akhirnya badannya suak kekuatannya kurang akhirnya waktu sudah tua menyesal waduh coba saya masih muda saya jalankan semua itu hadir-hadir, anjuran saya amalkan tapi sudah tua tua badan tidak kuat mau bangun gemetar mau bikin bagaimana wadah saya coba masa muda kembali lagi ya nah ini tidak akan kembali hingga gagak menjadi putih oh, bisa bisa karena bisa akhirnya tua wala muda akhirnya nggak tua nggak muda nggak ngalor nggak gitu Nah ini kudaan setan kata masih muda, kata setan masih muda. Wah, kalau malam tua nanti saja. Sudah tua, waduh saya coba masih muda dulu. Nah ini bagaimana? Nah, jadi dan semua orang-orang yang beribadat mulai dari masa muda. Jadi sudah balik ini mulai garapannya, mulai ya sudah sedapat mungkin sedikit demi sedikit terus sampai meningkat harus begitu apalagi orang itu kalah biasa kalau orang itu sudah biasa ibadat tidak melakukan ibadat tidak enak kalau sudah tidak biasa mau ibadat berat apa contohnya orang yang sudah biasa sholat kopiah, ba'diyah ya subuh ada kobliyahnya zuhur ada kobliyah ada ba'diyah Asar ada kopria, Maghrib ada kopria ada Ba'diyah, Isya ada kopria ada Ba'diyah. Sudah, salat sunnah yang bersambungan dengan, bergandengan dengan salat wajib. Kalau orang sudah biasa, kalau salat maghrib, sesudah salat dua rakaat, maghrib, isya begitu, sudah biasa, tidak jaga tidak enak, walaupun repot bagaimana. Tapi kadang sudah tidak biasa, biar diterangkan bagaimana kesempatan bagaimana kadang nggak biasa. Sudah habis sholat maghrib sudah selesai, sudah keluar, duduk di muka ngobrol. Di muka langgar, muka masjid. Apa ndak? Tahu kalau itu sunnah, tahu. Ndak ingin fadilah, mau. Ndak ingin pahala, ingin. Apa ndak dengarkan hadisnya? Sudah sering kali, sejak kecil sudah diajari. Tapi kenapa ndak jalankan? Waktunya itu ada, tidak biasa. Nah, ini kalau biasa, nah, jadi kita harus membiasakan diri dari kecil dibiasakan. Jadi orang punya anak begitu, walaupun belum balik. Kalau sudah sholat diajar, eh sunnah. Nah begitu, anak anggap bahwa 6 tahun, tujuh tahun, sudah diajar sholat. Sudah diajar sholat, sudah di sunnah, eh sunnah dulu. Wah, Pak, ya sudahlah sunnah, dua kali, dua rakaat, dua rakaat, dua ya, sholat. Biar biasa, kalau sudah biasa, enak. Nah, ini, jadi harus kita biasain. Nah, maka itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan anak-anak kita yang sudah umur 7 tahun dari mulai 7 tahun itu harus kita bina dan kita latih menjalankan ibadah, termasuk sholat dan sebagainya. Jadi kamu eh, kehormatan orang mukmin adalah sholat malamnya. Wa dan kemuliaan orang mukmin istighna'uhu anin nas dia merasa cukup dari semua orang. Jadi bagaimana merasa cukup? Artinya orang merasa dirinya cukup untuk berdiri sendiri. Nah, ini tidak selalu menggantungkan orang lain. Ini mulia. Kalau orang itu merasa dia cukup, tidak menggantungkan orang lain, ini orang mulia. Tapi kalau dia selalu menggantungkan orang lain, lalu makan, minum, ya aus apa, apa kata orang lain. Wah ini hina dia. Paling boleh orang itu menggantungkan diri sendiri, sendiri. Nah ini. Jadi orang istirna anas merasa cukup. Ada. Jadi setiap orang harus begitu. Ya, berdiri sendiri, usaha-usaha sendiri, kerja sendiri. Nah, ini masalah. Jangan hanya menjadi beban orang lain. Nah, jangan menjadi beban orang lain. Nabi bersabda dalam hadis, "Wala kalan ala jangan kau menjadi beban orang lain." Jadi termasuk urusan dunia, urusan apa saja. Nah ini sedapat mungkin orang itu harus berusaha untuk berdiri sendiri. Nah, cukup jangan menjadi beban orang lain. Maka dalam agama Islam dilarang sangat orang malas. Ini malas sifat tidak baik. Sampai Nabi berlindung pada Allah SWT dari bahaya malas. Allahumma bika minal jubni wal kasal. Ya Allah, saya berlindung pada Engkau dari sifat pengecut dan sifat malas. Jubun pengecut. Orang Islam tidak boleh jadi orang pengecut. Licik. Ya, weh, tidak boleh. Jadi eh, pengecut itu tidak boleh. Jadi yang berani jadi Islam. Berani atas kebenaran, atas kebaikan. Malah zaman Nabi ya, zaman Nabi mulai Islam. Orang Islam satu harus berani menghadapi sepuluh. Ini kekuatannya tidak boleh lama-lama diturunkan satu dua. Orang Islam satu harus berani menghadapi dua orang lain, orang kafir. Jadi umpama umpamanya timbul pertempuran antara Islam dan orang kafir. Orang Islam menghadap dua, lari salahnya. Orang seorang Islam menghadapi dua orang kafir musuh. Ya, lari dia. Ini adalah salah. salah. Kalau lebih dari dua, ini masih bisa dimaafkan. Kenapa? Karena sudah lebih ukurannya. Kalau zaman Nabi harus 10 harus diturunkan oleh Allah. Nah, jadi orang Islam harus berani. Berani tapi ala apa? Hak. Jangan berani berbuat salah. Kalau salah paling takut orang Islam paling takut salah. Orang Islam itu yang ditakutnya apa? Salah. Tidak berani menjalankan perbuatan yang dosa dan sebagainya karena sangat takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hormat pada orang tuanya, bukan karena dia takut pada orang tuanya, takut dosa pada Allah kalau saya ini orang kasar pada orang tua saya wah ini bukan orang tua saya yang marah Allah subhanahu wa ta'ala dan ini larangan Allah Allah mengatakan wala taqulah mu'fin kalau kita akan mencuri bukan orang nanti akan marah pada saya tapi saya takut marahnya Allah subhanahu wa ta'ala jadi beraninya ini berani alal hak bukan nanti kalau mau nonton berani maju di muka mau ke masjid tidak berani ke sofa awal kenapa wis sini sini ya guri-guri ya wah jepit iya, di belakang bagaimana ya jadi harus berani ya nah, ini. jadi kalau perbuatan haram itu sudah mundur jangan berani tapi kalau perbuatan halal apalagi sunnah apalagi wajib ini wajib nah, kamu ke masjid ke sofa awal terus nah, cuma jangan di belakang imam kalau bukan ahli Eh, bukan bukan tempatnya itu yang di belakang imam bukan tempatnya ya. boleh sopan awal tapi ke kanan kiri saja iya, iya. di belakang imam tidak boleh harus orang tertentu nah ini dasar hadis nah, jadi kemuliaan orang itu istighna onas jadi orang haruslah cukup jadi kita terhadap orang harus merasa kaya tapi terhadap Allah harus merasa melarat dan memang kita melarat pada Allah bukan melarat pada manusia kita ini menjadi fakirun ilallah Jangan fakiran ilan nas. Nah, ini kata manusia kita harus kaya. Nah, maka itu di dalam agama Islam dilarang sangat orang menjadi peminta. Minta-minta itu dilarang sangat, tidak boleh. Malah ada hadis kalau orang itu suka minta-minta, besok kalau sudah keluar di alam kubur, ini mukanya tidak ada dagingnya. Lontos, rongkongan, laisat fi wajib wajib mus'atul Itu hadis sahih. Dilarang, tidak boleh minta-minta. Tapi kalau ilmu wajib minta, nah, kalau ilmu wajib minta, lainnya nah, dalam birokrat Pak Satu. Ada orang kalau arisan beratune, nih. <laughs> ya, nah ini tidak boleh. Ya, jadi pokok jangan minta-minta. Dikasih terima, tapi jangan minta. Nah, anak-anak ini harus dilatih. Jangan sampai menjadi menjadi anak minta-minta. Nanti ada kawannya punya apa minta. Ada kawannya makan ini minta. jangan. Malah anak kita kita beritahu kalau kamu punya apa-apa, berilah kawanmu. begitu. Jadi kita latih menjadi orang yang karim, yang loman. Jadi anak-anak ini dilatih. Kalau kalian punya apa-apa, mau makan. Fakirun ilallah. Nah, ini maka doanya Nabi juga begitu Allah min an Allahumma asal kal ghina wal afaf cukup ghina nah, gitu. jadi wa'izuhu nah, ini adalah Istighna'u al nas daripada orang itu minta-minta merasa butuh pada orang lebih baik ambil tamparnya talinya berangkat ke hutan mencari kayu rencek dia jual ini lebih afdol ini kata Nabi lebih baik daripada orang minta-minta dikasih atau tidak lebih baik ambil tali ke hutan <clears throat> ke gunung cari kayu dia jual ini mulia di Aziz merdeka Maka itu kalau orang itu jaga diri memang kerja itu lebih baik kerja sendiri hmm. sendiri daripada ikut orang walaupun tidak apa-apa ikut ya tidak apa-apa loh ya sudah dia merasa cukup kerja tidak apa-apa tapi umpama ya umpama ini daripada ikut orang sama kerja sendiri lebih baik mana kerja sendiri ya itu dari ini mungkin istirna'u anas tapi ya tidak apa-apa asal kerja bukan minta-minta jadi syaraful mukmin qiyamul lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Istighna merasa ghani, merasa cukup, merasa tidak butuh pada manusia. wa qala alaihi salam man qama bi asyi ayatin lam yuktab minal ghafirin Barang siapa yang bangun malam salat dengan membaca 10 ayat saja dia tidak akan tercatat golongan orang-orang yang lalai. Jadi tidak masuk orang ghafil, tidak masuk orang lalai, orang lengah. Sudah termasuk selamat daripada ghaflah, selamat daripada lalai. Waman qama bi mi'ati ayatin, orang yang salat malam dengan menggunakan 100 ayat kutiba minal qanitin. Dia didaftar golongan orang-orang ahli ibadat. Qanitin, ayo orang-orang yang ahli ibadat Waman qama bi alfi ayatin dan barang siapa yang salat malam dengan membaca seribu ayat kutiba minal muqantirin termasuk golongan orang-orang yang mendapat pahala yang besar muqantir ini dari kalimat qintar nah, di sini diterangkan qintar isnata asrata alf uqiyah wal uqiyah khairun mimma bina al jadi satu ukuran yang lebih baik daripada isi dunia dan, dan langit, bumi dan langit jadi maksudnya dari golongan orang yang memborong pahala. Jadi golongan pemborong pahala. Berapa? Tidak terbatas. Nah, jadi kalau kita mulai bacalah ayat-ayat yang kapannya. Sebab sholat itu dalam dalam praktek sholat paling afdal waktu dia berdiri. Kemudian su, sujud. Jadi kalau berdiri ini baca Quran sedapat mungkin baca yang agak panjang. Kalau tidak apa boleh dia dia dia bawa begini boleh sholat sholat bawa Quran tidak apa boleh saja geraknya ini nggak apa-apa karena kepentingannya sholat ya boleh saja dia ya, baca nggak apa-apa nanti dapat satu juz sudah mungkin buku coba dicoba iya ilmu harus kontan jadi ilmunya satu surat lima bulan ya boleh saja tidak apa-apa soal tidak apa-apa <laughs> karena nggak apa-apa ya soal kulhut <laughs> boleh saja nggak apa-apa nah, tapi lebih afdal yang banyak su surat <coughs> umat tidak apa sudah satu sudah kulhu saja kembali kembali sampai dia pergi 100 kali berapa seribu kali wah baik sama itu nanti <laughs> bukan kulhu bisa <coughs> itu ukiah ukiah jadi ukiah ukuran jadi ukuran jadi ukuran seperti kati gitulah <clears throat> jadi nama ukuran nah, jadi sedapat mungkin kalau bangun malam nah ini berdiri agak panjang baca ayat nah, itulah kalau tidak hafal boleh membaca dengan meli melihat nah, boleh nah, cuma nanti kalau sudah rukuk ya diatur bagaimana jangan diletakkan di bawah itu Quran tidak boleh ya bagaimana di bawah atau disediakan apa ya Qala ulama min tabarakal mulk ila akhir Quran itu alf ayat dari surat Tabarok sampai kul binas ini para ulama nyatat ada seribu ayat. Jadi kalau mau baca sekian sampai seribu ayat. Hmm. Wa fil hadis inna fil laili la sa'atun la yuafiqu 'abdul yas'al Allah khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu. Ada hadis pada setiap malam nah, di sana ada saat mustajabah. Kalau orang muslim doa pada Allah urusan dunia dan urusan akhirat pada saat itu pasti a'tahu iyyahu diberinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang bertanya, saya sering bangun malam itu mendoa kok belum hasil. Bagaimana? Jadi di sini masalahnya kalau doa itu sesuai dengan peraturan syariat, tidak melanggar, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah semua doa orang Islam pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala asal doanya sesuai dengan cara syariat Nomor satu jangan berdoa minta hal yang haram. Yang diminta ini barang haram, Wah, ini tidak boleh nggak diterima oleh Allah. Atau dia dalam keadaan haram belum tobat. Sebab apa? Ada sebuah hadis. Nabi menceritakan ada orang keliling sana, keliling sana, yutir safar, asa akbar. Orang suka sering ke sana, ke sana, sampai rupanya begitu tidak teratur, angkat tangannya Ya Rab, Ya Rab. Wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram fa anna yustajab lahu. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberi haram sekali. Fa anna yustajab lahu. Mana maka eh, maka mana bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan diterima. Waktu dia doa pakaiannya haram. Waktu dia doa makannya tadi haram. Minumnya juga haram. Dia minta tidak diterima oleh Allah karena dia kotor. Penuh haram. Nah, jadi kita kalau tobat bersihkan dulu tobat pada Allah sudah bersihkan ya Allah dan minta. Nah, di sini. Dan yang diminta halal yang halal, jangan minta yang haram. Nah, ini sudah. Kalau betul-betul cocok doanya, Allah sudah berfirman, udhuni astajib lakum." Pasti saya jabai, minta pada padaku. Istijabah. Apalagi saat mustajab. Nah, lalu istijabah dari Allah bagaimana kalau sudah betul begini? Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana maha penyayang, maha pengasih terhadap hambanya. Ada kalanya diberi langsung, diberi langsung. Sekarang dia berdoa, sekarang turun langsung. Ada kalanya tidak diberi langsung beberapa hari. Ada kalanya diberi beberapa tahun. Ada kalanya diterima oleh Allah digunakan melebur dosanya ini. Ada kalanya disimpan di alam akhirat diberikan di akhirat. Nah ini pasti. Nah, jadi kalau kita berdoa pasti hasil asal cocok doanya. Cara-cara doa. Nah ini kita harus tahu. Nah itulah. Jadi pasti diberi. Karena kadang-kadang mungkin diberi oleh Allah. Anggap adalah minta rezeki. Wah, minta banyak. Umpama diberi. Allah Maha tahu. Kalau orang itu pegang kekayaan sekarang belum kuat. Mungkin jangan lupa ibadah. ibadah. Allah <clears throat> rahmat pada dia. Diberikan nanti kalau sudah kuat diberikan. Atau yang digunakan malah berdosanya. Atau diberikan di alam akhirat. Nah, jadi kalau kita berdoa pada Allah jangan sampai merasa tidak akan diterima asal betul-betul kita koreksi diri kita sendiri keadaannya dan apa yang dibaca doanya dan sebagainya kalau saya cocok pasti diterima oleh Allah nah ini karena apa Inna Allah la yukhliful mi'ad Allah tidak akan melanggar janji nah, ini. nah jadi kalau orang mengatakan saya sudah berdoa sekian kali kok tidak hasil nah, cara sama bagaimana ya cocok tidak kena haram tidak apa sama sekali kamu sampai pasti diterima oleh Allah. Hanya Allah maha bijak, sana maha penyayang, maha pengasih terhadap sampean. Kemungkinan disimpan oleh Allah atau kemungkinan diberikan kapan-kapan. Nah, Allah maha kuasa. <clears throat> Jadi pasti diberinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita harus memperbanyak doa. Jangan saya kosong dari doa. Jangan kalau sudah berdoa sekian kali tidak berhasil lalu jengkel tidak mau berdoa. Wah ini jangan. Ini berarti jengkel terhadap Allah. Bagaimana? Wah, ini berbahaya akidahnya. Kalau kita lihat Nabi Musa alaihissalam ngadu Fir'aun berdoa pada Allah diterima Allah sudah 40 tahun 40 tahun baru diterima Nabi Nuh doanya sudah berapa sekian tahun baru diterima oleh Allah SWT Nah, jadi setiap malam tadi sebagai saya katakan ini juga keterangan hadisnya wa dzalika kullalailah. Walam yarid fi fadl laili wa fadl qiyamihi siwa hadzal hadis la kafa. Umpama walau lam. Umpama <clears throat> tidak ada hadis umpama tidak ada hadis menjelaskan qiyamul lail dan sebagainya. Hanya satu hadis ini pada setiap malam ada saat mustajabah pasti doanya diterima. Ini cukup mendorong kita untuk bangun malam malam umpama dalam hadis yang lain apalagi banyak sekali tuh hadis hadis sekarang ada orang tanya bagaimana kira-kira kita supaya mudah dan gampang bangun malam kok ingin bangun malam itu ingin kok berat bagaimana kira-kira cara-caranya atau istilahnya obatnya bagaimana nomor satu kerja siang jangan terlalu payah ya diatur so kalau kerja siang terlalu payah malam tidur itu mesti berat bangun dan makan malam jangan banyak. Kalau sudah pol makannya, <laughs> jelas itu. Wah benar itu akan ini. Jadi kerja siang jangan terlalu payah. Ya diatur bagaimana kerjanya. Bagaimana, walaupun kerja berat tapi diatur, jangan sampai terlalu payah. Sudah, makan malam itu jangan terlalu banyak. Anggap umpamanya biasanya makan satu piring penuh. Ya, Nah ini setiap akan bangun malam kok berat, bagaimana? Ya dikurangi makan. Ya 50 persen ya. setengah piring. Setengah piring. <laughs> ya kalau belum kuat ya sudah tiga perapat. Ya. <laughs> ya nanti turun lagi. Begitu. Nah nanti siapa pak kalau sudah perutnya agak kurang kurang kuat tidurnya nanti malam mesti bangun. Nah sudah. Di samping itu baca doa akan tidur termasuk baca akhir surat kahfi innalladzina amanu wa amilus solihati lam jannatil firdaus nuzulan sampai akhirnya ayat la yusyriku rabbi ahadan itu baca ada berapa ayat itu baca minta ya Allah dengan barokah ayat ini bangunkan saya pada jam 3 atau mamun. pasti jam 3 akan terbangun jadi di akhir surat kahfi dari mulai ayat innalladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatul firdausi nuzulan khalifi abadah sampai akhirnya ayat walaysa bi rabbi ahada kalau akan tidur, baca itu, lalu minta, Ya Allah, dengan barokahnya ayat ini, bangunkanlah saya pada jam 3 atau 4. Dia mau jam berapa? Insya Allah tepat pada jam itu dia terbangun. Tapi kalau sudah terbangun, terus bangun. Jangan terbangun, gak oper. <laughs> Obat tadi terbangun, miring ke sana, kanan, oper, miring ke kiri. Atau ganti batal, tidak begitu. Nah ini, jadi bangun terus bangun. Nah, kalau sudah biasa, insya Allah enak. Nah, jadi ada ikhtiar termasuk tadi siang jangan terlalu kerja pak jangan terlalu payah yang nah, kerjanya walaupun bagaimana diatur dan malam jangan terlalu penuh makannya nah, ah, tidur jam 10, jam 9, jam 10 baru tidur bangun nanti atau jam 11 bangun jam 2, jam 3 setidaknya gitu. jam 4, qabla fajar masih ada setengah jam <clears throat> ya sudah <clears throat> وقال عليه السلام <clears throat> ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له nah, ini ada hadis lafaznya begini jadi setiap malam kalau sudah tinggal sepertiga akhir dari malam di sana Allah mengumumkan pengumuman tadi bagaimana saya katakan cuma hadisnya ini juga ada pengumuman siapa minta ini siapa minta ini saya terima dan sebagainya Nah, karena itulah katanya fata'amma rahimakallahu hadzal hadis walladzi qablahu dan telitilah hadis-hadis ini coba dipahami wa aksir nazar ma la'alla yansharih sadruka al-lail jadi perhatikan hadis-hadis ini supaya mendorong kita untuk qiyamul lain untuk membawa kita kepada qiyamul lain jangan sampai kita mempunyai sifat-sifat yang malas atau berat nah ini pokok dilatih Wa'ikmun nasyatuk, wa tasdiq raghbatuka fi supaya tambah rajin, bangun malam, dan tambah kuat kemauannya, dan akan meninggalkan sifat-sifat malas, of dan kasar dan ghaflah, wal iksar minaum dan supaya meninggalkan banyak tidur apa, apa, apa jangan meninggalkan banyak tidur jangan saya banyak tidur nah untuk kekurangannya tidur bagaimana nah, nanti bisa diganti dengan kailulah jadi begini kalau orang puasa ya puasa tidak makan siang ini ditutup dengan sahur. Jadi eh, sahur ini untuk menutup kekurangan si iya. siang. Nah kalau kekurangan tidur malam ditutup dengan kailulah. Kailulah itu tidur sebelumnya zuhur. Ini kalau orang punya kerjaan diatur bisa. Atau kalau tidak ya sesudah zuhur. Nah ini ada waktu, tidak ada waktu langsung. Nah, kalau tidak, sekarang ada kerja sehari penuh, bagaimana? Ya tidurnya diatur. Ya jam 9 sudah mulai tidur diatur atau bangunnya juga diatur terlalu banyak ya setengah jam lah atau satu jam cukup Lalu orang tidur biasa ya biasa ini sudah umum itu delapan jam jadi orang tidur delapan jam lebih dari 8 jam itu ya sudah kelebihan itu kalau orang tidur sampai sehari semalam ini lebih delapan jam ini sudah kelebihan rugi itu umurnya dimakan tidur tidur itu delapan jam terlalu sama ini paling banyak orang makin tua makin kurang ini kecuali anak bayi yang kecil ini masalah itu nah, ini yang sudah mulai balik nah ini 8 jam nah, kalau lebih 8 jam wah ini sudah kelebihan ini kelebihan tidur ini nah orang makin tua makin ku, kurang makin tua makin kurang makin kurang nah kekurangan tidur diisi ibadah. nah jadi diisi ibadah. nah umpamanya 8 jam kurang nah ditutup ada kairullah tadi kalau tidak ya diatur bagaimana jadi makin lama tentu makin kurang kalau orang hanya tidur saja malam tidur nanti pagi ya tidur wah bagaimana terudai sebab kalau 8 jam orang tidur anggap kalau dia diberi umur 60 tahun berarti 20 tahun hilang umurnya dimakan tidur 24 jam tidur 8 jam kan seperti loh iya sepertiga. Anggap umurnya 60 tahun. Berarti 20 tahunnya untuk apa? Tidur. Tidur saja. Lantas yang 20 tahun untuk apa? Ya untuk kerja, untuk makan, untuk minum, untuk tamasya, untuk indah, bagaimana ibadat berapa? Nah maka 24 jam ini harus ada jadwalnya. Mana yang banyak kita gunakan duniawi atau ukrawi? Kita gunakan cari pahala apa cari dun, dunia belaka? Nah di sini. 24 jam harus ada yang tidur sekian, makan sekian ini ibadah tak banyak Nah, untuk supaya 100% ini masuk ibadat, semua masuk ke niat ibadat. Saya tidur menyocoki syariat. Kenapa tidur? Untuk mengembalikan kekuatan badan. Kalau badan saya kuat untuk ibadat. Saya kerja ke pasar, ke toko, ke kantor dan sebagainya, cari nafkah. Untuk apa? Untuk sanggup ibadat, membelanjai keluarga, anak dan sebagainya. Nah begitu, minum juga begitu. Jadi semua ini masukkan, masuk dalam ibadah. Asal semuanya halal. Jangan dilanjutkan sekali Mas Hamid berbuat haram ya untuk ibadat bagaimana? <laughs> Nah, ini tidak bisa. Nah, ini masalahnya. <clears throat> Bagaimana nah, orang mengatakan berbuat haram untuk ibadat? Ada kadang-kadang mencuri untuk apa? Bangun langgar. Wah, bagaimana? Mencuri langgar. saya penting ini mencuri kenapa? Untuk bangun langgar. Di kampung tidak ada langgar, terpaksa mencuri kayu, mencuri segala untuk langgar. Wah, anda sama. Tetap tidak terima oleh Allah SWT. Nah, jadi dengan dasar ayat-ayat dan hadis-hadis yang saya sebutkan ini harus kita perhatikan dalam kita memperhatikan ini supaya mendorong kemauan untuk meningkatkan peribadatan kepada Allah termasuk qiyamul iya. lain termasuk sholat di waktu malam nah, jadi saya ulangi lagi meskipun tidak dapat <clears throat> setiap malam dalam seminggu jangan kosong nah, apa bisa setiap malam cuma jangan menentukan begini sudah saya qiyamul lain ibadah pol hanya Jumat ini tidak boleh mengkhususkan Jumat ibadah lainnya nggak mau. Senin Kemis wah tidak pokok sejum'ah baru saya polkan betul khusus Jumat ini tidak boleh. Jadi mengkhususkan Jumat tok ini ya untuk ibadah. Walaupun yang sunnah saja tidak boleh. Harus sama malam apa saja. Walaupun Jumat itu nanti ada khusus khusus Jumat memperbaiki selawat dan sebagainya. Tapi mengkhususkan ibadat hanya Jumat saja lain daripada yang lain tidak boleh tidak bisa jadi harus dilakukan biasa Waqat warada fi ba'd al-athar anna man yuksir nauma bil layli ya'ti faqiran yawm al-qiyamah. Ada hadis. Barang siapa memperbanyak tidur malam, tidak pernah bangun tidur malam, hari kiamat menjadi orang melarat. Keluar hari kiamat melarat ya. Jadi ya'ti faqiran yawm al-qiyamah, melarat ya. Jadi kita ini harus mencari kekayaan untuk hari akhirat. Jangan kita ditinggal mewah, kaya, cukup segala kayanya, masuk akhirat melarat tidak punya apa-apa. Bagaimana? Mau ikhtiar bagaimana? Lebih baik melarat di dunia tapi kaya di akhirat. Nah dapat mungkin ya kaya di dunia, ya kaya di akhirat. Sebab ada orang kaya di dunia, kaya di akhirat. Ada orang melarat di dunia, kaya di akhirat. Ada orang kaya kaya di dunia melarat di akhirat ada orang melarat di dunia melarat di akhirat wih itu bagaimana nah, ini masalah wa warada anna rak'atain fi jawfil lail kanzun min kunuzil birri dua rakaat di waktu malam itu sudah simpenan surga simpenan kebaikan di dalam surga kanzun itu simpenan barang simpenan ya simpanan dalam surga alias simpanan kebaikan simpanan pahala simpanan hasanat dalam surga kunuzul bir al bir al ma'ruf al ihsan kebaikan jadi kalau kita sudah sholat dua rakaat saja wah ini sudah punya tabungan ini tabungan apa kebaikan untuk akhirat untuk sur surga nah, kita akan terima Wakala qala alaihi salatu wassalam aqrabu ma abdu min rabbi fi jawfil lain. Orang paling dekat pada Allah, artinya pada istijabah, pada rahmat Allah di tengah malam, di apa di akhir malam. Faidah idza antakuna an musallian fi dzakal waktu fal <coughs> fakun. Kalau kamu dapat menjadi orang ahli salat di waktu malam itu, jadilah. Wakala qala alaihi salam yuhsyarun nasu fi sa'idin wahid. Fa yunadi munadi أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب الحديث kalau sudah hari kiamat orang kumpul di padang mahsyar di satu lapangan ada pengumuman eh mana orang-orang yang bangun jadi orang yang mengangkat pinggangnya merenggangkan pinggangnya mengangkat pinggangnya dari kasurnya jadi merenggangkan pinggang dari kasur. Berarti bangun. Jadi jelasnya begini. Mana orang-orang yang bangun tidur pada waktu malam untuk sholat, ibadah Berdiri. Berapa orang? Jumlahnya nggak banyak. Jadi yang bangun itu nanti dibanding dengan yang tidak bangun lebih sedikit. Yang tidak bangun lebih apa? Lebih banyak. Lebih banyak. Jadi yang tidak bangun lebih banyak, yang bangun sedikit. Nah ini nanti, nanti berdiri mereka ini dipanggil. Sudah, masuk surga bighairi hisab. Jadi masuk surga cuma-cuma. Artinya tanpa hisab, free card. Jadi masuk ke surga sudah mendapat free card namanya. Artinya cuma-cuma langsung. Tanpa dihisab. Tidak dihisab, tidak dikoreksi, dapat langsung masuk. Nah, termasuk yang sekolah tapi bighairi hisab. Nah, kalau orang masuk surga tanpa hisab ini paling aman. Jadi masuk tanpa periksa. Sudah saya contohkan begini. Orang pulangan haji sudah ya sudah di airport atau di duana kapal laut di airport dia bawa barang dan diperiksa untung nggak aman tepat tepat tepat, tepat. diperiksa semua diperiksa saya nggak periksa dikasih kebebasan wah ini dispensasi iya wah mesti dia bangga terus alhamdulillah kenal tidak diperiksa saya bawa ini nggak periksa ini padahal di duana atau di airport ya paling bersama bagaimana kalau nanti dalam akhir <laughs> oleh Allah sudah masuk tanpa dihisap. Wah ini suatu kebanggaan yang luar biasa. Keuntungan yang biasa. Nah, di antaranya supaya kita mendapat ini, supaya kita ahli apa? Sunat ya, ya, mulai lah, bangun malam. Nah, inilah masalah. Insya Allah kesempatan manfaat bagi kita bersama nah, ini tentunya wal Lalu ada beberapa permohonan Fatihah minggu yang lalu juga ada mohon fatihah karena ada orang meninggal dunia. Semoga dapat rahmat Allah SWT. Al-Fatihah. Lalu hari ini pun juga ada minta minta Fatihah karena ada orang sakit. Moga-moga sehat dan afiat serta selamat. Al-Fatihah. al fatihah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اجمعين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت امين اللهم اجرنا وضرنا امين امين امين امين امين امين ومن عمل اسكام امين يرحم العزم والعافيه امين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه النار اللهم اقنا شر الفتن والبليات ما ظهر منا وما بطن اللهم اقنا شر الظالمين والحاسدين والمؤمنين والمؤمنين بما شئت وكما شئت اللهم انفعنا بما علمتنا بما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا بما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا بما ينفعنا اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا وارزقنا اللهم ارزقنا والحاضرين اهلنا واولادنا وذرياتنا اجمعين ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا نافعا وعملا صالحا ومالا كثيرا وخيرا وارزقنا حلالا طيبا وعملا طويلا وارزقنا انت الله مع الصحه والسلام والعافيه والمتعن والنصر من رب الكافرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتوفقنا معصوما وقبولا واسعينا سعدا وجعلنا جهالا منصورا مغفورا اللهم ربنا تقبل منا انك تسمع عليهم وتب علينا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على الكافرين اللهم انا نشكرك والعافيه والعافيه في الدين والدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين ارحمنا وصلى الله وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين الفاتحه Bagus-bagus dipinggirkan.